Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa wa ba'd. Kita meneruskan bacaan ya al-fusul fi sirati Rasul, pasal-pasal di dalam sirah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahimahullah taala. Kita sudah menyebutkan terakhir tentang perang Fathu Mekah terjadi tahun yang ke-8 Hijriah di bulan Ramadan. Nabi mengalahkan Mekah, negeri Mekah dengan unwatan, dengan peperangan dan bukan sulhan, bukan dengan perdamaian. Sebelumnya juga disebutkan tentang ini perang ya perjanjian Hudaybiyah. Demikian juga perang Mu'tah Uhud, juga sebelumnya perang Badar. Sekarang akan masuk pembahasan yang baru, qala rahimahullah taala faslun pasal <clears throat> Ghazwatu Hunain. Perang Hunain. Au Ghazwatu Hawazin atau perang Hawazin. Hawazin yakni suku Hawazin. Atau juga semua di Sadul Ma'ad Autos. Ya, Ghazwatu Autos. Ini tempat namanya Autos. Kalau sebutkan juga dalam Al-Quran tentang Hunain ini, sebutkan nama yang di surat atau bait ke-25. Wa yawma Hunain id ajabatkum kasratukum walam tuhni ankum syai'an wa taqat alaikumul ardu bima rahubat thumma walitum mudbirin sakin atau sakinatahu Dan hari Hunain, ini perang Hunain. Ketika kalian merasa takjub, merasa bangga banyaknya kalian karena Nabi waktu itu berhasil mengalahkan Mekah, banyak masuk Islam. Demikian juga sahabat yang ikut. Jadi sahabat yang sudah masuk Islam ya sebelum Fatum Mekah dan kemudian yang masuk Islam ketika Fatum Mekah mendatangi Hunain ini, menyerang Hunain. Maka di antara mereka ada yang merasa bangga, ya merasa ujub dengan banyak tersebut. Falam tuhuni angkum syai'an, maka tidak bermanfaat atas kalian sedikit pun banyak tersebut ya yang dibarengi dengan kesombongan tidak boleh wa taqat alaikumul ardu bimarhubat dan sempit atas kalian itu bumi walaupun dia itu luas bumi luas menjadi sempit karena diserang ya dengan anak panah yang banyak sekali ya rajulun wahid ini panah kalau ya, diserbu diberondong kan sekarang ini ya dan mereka punya keahlian memanah orang-orang Hawazin ini Ya. ya. ini menjadi sempit bumi yang luas itu. Tuma itu mudbirin, kemudian kalian pun berpaling mundur di sebagian mereka. Banyak yang lari, juga banyak yang masih kokoh di sini. Ini perang Hunain. Qala Ibnu Katsir ta'ala Walamma balagha fathu Makkah hawazina. Ketika sampai kemenangan Mekah itu kepada orang-orang Hawazin. Ini kalian memanah Jama'ahum Malik bin Auf An-Nasri. Maka mengumpulkan mereka orang-orang yang ada di Sukawazin ini. Yang mengumpulkan Malik bin Auf. Ini salah satu tokoh mereka. Dan disebutkan juga kemudian juga masuk Islam. Wadi Sadul Ma'ad halaman 400 ya 23. Malik bin Auf ini Malik bin Auf bin Sa'ad bin Nasri. Karena Raisul Musyrikin dulu pemimpinnya orang-orang musyrik yaum Hunain, ketika perang Hunain. Semua Islam kemudian masuk Islam maka bahkan dan mu'allafan termasuk dari orang yang hatinya itu di ya diajak menuju Islam. ya dia masuk Islam. <clears throat> Jadi Malik ini sebelum dia masuk Islam dia mengumpulkan orang-orang Hawazin karena mendengar kabar bahwa Nabi berhasil mengalahkan Mekah. Bersama ilahi Sakif maka berkumpul kepada dia itu Sakif suku Sakif terkenal juga ya wa qawmu dan kaumnya siapa Banu Nasr bin Muawiyah ini Banu Nasr bin Muawiyah wa Banu Jusam demikian juga Banu Jusam di sana itu diberi nama gitu kalau di Yaman sana Banu Uwair kampung besar dari anak turunannya Uwair ya, besar wa Banu Sa'ad bin Bakar demikian juga Banu Sa'ad bin Bakar wa Basharun bin Bani Hilal bin Amir dan beberapa orang dari Bani Hilal bin Amir ini kumpul ya orang-orang musyrik ini. Ketika Nabi dapat kabar Nabi berhasil mengalahkan Mekah menjadi negeri kaum muslimin. Waqat istasabu ma'hum an'amahum. Mereka menarik bersama dengan mereka binatang-binatang ternak mereka bawa semua. <clears throat> Diambil. Wanisahum istri-istri mereka. ala yafiru agar mereka tidak lari. Jadi ya ini kan gitu. Mati-mati bareng, sama-sama mati kan gitu. Jadi binatang ternaknya hartanya dikumpulkan, istrinya dibawa, mati-mati sekalian semua. Malam mata awal dalik Dureid bin Sumah, Syekhu Bani Jusham, ketika sudah benar-benar terjadi di bagian itu, ya, ini Dureid bin Sumah, Syekhnya, pimpinnya Bani Jusham, sudah tahu demikian, ini orang sudah tua sekali tapi punya e, wawasan yang luas, demikian juga mempunyai pengaruh di suku-suku ini tadi. Dureid bin Sumah ini ya wa kanu qad hamalu fi haudaj mereka ya dari sukunya itu telah membawa dia di suatu haudaj yakni tandu ya kita kan tandu itu ya, ada pahlawan yang dibawa tandu orang perang gerilya padahal dia sudah di dibawa ke tandu sudah tidak bisa lagi sehat tidak sehat lagi liki bari karena sangat tuanya munan biroi untuk mengambil pendapat <clears throat> pendapat yang baik dari dari pikiran dia Gimana usulmu? Jadi ya, sebagian orang dia itu tua tapi apa? Mempunyai uh, ide yang bagus kan itu. Maka dia bagaimana duret ini orang sudah tua ini yang musyrik mempunyai pandangan yang luas ini. Angkara dzalik ana Malik bin Auf. Dia mengingkari demikian itu atas Malik bin Auf tidak setuju pendapat Malik bin Auf An-Nasri ini. Wahajanahu dan menjelek-jelekkannya. Waqala dan dia mengatakan Innaha ingka kanat kalam yang fakah dalik dalik. Kalau itu adalah milikmu tidak bermanfaat ya dipegang itu. Untuk apa dikumpulkan perempuan-perempuan? Untuk apa dikumpulkan binatang ternak? <coughs> Wa ingka kanat alaika kalau dia itu adalah atasmu ya. Fa innal munhazim sungguhnya orang yang dikalahkan la yarudu syai' tidak bisa mengembalikan sesuatu pun. Ya, tidak ada manfaatnya kalau kamu kalah itu ada gunanya itu yang kamu perbuat waharadhum haradhum ala alla yuqatilu illa fi biladim dan menganjurkan mereka untuk tidak menyerang ya tidak berperang kecuali di negeri mereka Abu ternyata kaumnya menolak usulan dia alai atasnya dalika wattaba'u dan mereka mengikuti ra'ya Malik bin Auf pendapat Malik bin Auf ini perang di kampungnya saja. Pakola duret maka duret mengatakan hada yom lam ashadhu hari ini ya aku tidak akan mengikutinya. Tidak akan menyaksikannya. Walam yagib ani dan hari ini tidak akan ya lepas dariku juga. Ya itu ini awal-awalnya demikian. Jadi mereka tahu kabar ini kemudian mereka berniat orang Hunain ini perang di kampungnya saja. Dan posisinya juga apa? Posisi yang bagus bagi mereka. Jadi Nabi di bawah kemudian dipanah oleh mereka. Itu termasuk eh, keuntungan sejarah, bahasa sejarah strategi eh, secara kalau musuhnya ada di bawah kemudian yang uh, yang mana itu dari atas ya ini kan apa bisa mengalahkan kan ini seperti di perang Uhud maka Nabi memerintahkan para sahabat untuk menjaga gunung Uhud jangan sampai lepas walaupun menang jangan turun maka waktu Khalid bin tahu hal tersebut sebelum beliau masuk Islam akhirnya ketika kaum muslimin pertama kali menang dikumpulkan harta-harta perempuan-perempuan di bawah maka yang di atas pun ini perang di Gunung Uhud turun, maka diserang balik oleh Khalid dari atas. Kemudian disebutkan wa bahasa Rasulullah SAW Abdullah bin Abi Hadrat al Aslami. Nabi mengutus Abdullah bin Abi Hadrat al Aslami. Pasti alama tahu kabar kabar al kaum. Beliau mencari kabar. Ya, bagi beliau kabarnya kaum tersebut mata-mata istilahnya jasus. Bahwa sudah dan maksud mereka. Itu kalau berperang jangan langsung menyerang diutus dulu melakukan apa kajian e, istilahnya ya untuk kemudian melihat keadaan survei dan sebagainya. Fatahaya Rasulullah lil liliqaim maka Nabi pun bersiap-siap untuk bertemu berperang dengan mereka. Padahal ini waktunya tidak lama ini. Ini nanti sebutkan di bulan Syawal. Padahal Nabi menyerang Fathu Mekah di bulan apa? Ramadan. <coughs> Langsung berangkat. Ya, <clears throat> dan Hawazin ini disebutkan wadi fi Hawazin, suatu lembah. Ya, di Hawazin. <clears throat> Di tempat antara Mekah dan Madinah. Ya, demikian. Ya, ini beliau selesai dari perang tersebut. Kemudian beliau apa? Selesai dari Fathu Mekah langsung di bulan Syawal, selesai bulan Ramadan. Bulan Ramadan tuh perang apa? Fatku Mekah. Langsung Syawal berperang menuju apa? Hunain. Kemudian disebutkan di sini Nabi SAW pun bersiap-siap untuk menyerang mereka, untuk bertemu dengan mereka. Wasta'ara min Sofwan bin Umayyah adroan. Beliau mau nyewa, menyewa ini, menye, menyewa baju-baju besi, dir, baju besi, tameng besi, Kila ada yang mengatakan mi'ah 100 ya 100 baju besi. Wa kila arba'mi'ah ada yang mengatakan 400 baju besi. Wa qatarada dan beliau meminjam yakni qard minhu dari dia ini Sufyan bin Umayyah jumlatan minal mal beberapa dari harta ini sampai untuk berperang pinjam dulu tawakal pada Allah Subhanahu wa taala wa ilaihim dan berangkat beliau berjalan bersama dengan para sahabat menuju mereka Hunain ini bil asyrah alaf 10 ribu. Alladzina kanu ma'u fil fath yang bersama dengan Nabi di Fathu Mekah. 10 ribu pasukan utama di Fathu Mekah. Wa alfaini dan 20 ribu min tulaqa Mekah. Tulaqa disebutkan alladzina afa'anhum Nabi. Orang yang dimaafkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Fathu Mekah. Badal Qudra di batu Mekah setelah mampu atas mereka. Jadi Nabi memaafkan. Barang siapa masuk yang rumah rumahnya Abu Sufyan maka selamat barang siapa masuk Ka'bah selamat demikian. Ini mereka masuk Islam akhirnya. Menjadi pasukannya kaum muslimin. Berarti ribu tambah <coughs> ya, ribu. ya, ribu tambah ribu ya. 2.000. Mulakok Mekah ini. Wa ma'hu Sufyan bin Umayyah Hunainan wa musyrik. Sofwan bin Umayyah yang dipinjami barangnya tadi itu mengikuti perang Hunain dalam perang dia musyrik. Wadhalika fi Syawal yang demikian terjadi perang di bulan Syawal. Minha di sana di tahun ini juga tahun yang ke-8. Wastaghlafa ala Makkah beliau menuju untuk mengganti beliau di Mekah Atab bin Usaid bin Usaid bin Usaid bin Abi Ais bin Umayyah bin Abdul Syams ini ditunjuk sebagai apa? Pengganti Nabi di Madinah. Atab bin Usaid. Walau lahu isrina sana. Umurnya baru sekitar 20 tahun. menuju Nabi untuk menggantikan, menggantikan beliau di <clears throat> di Madinah. Sebutkan oleh Ibnu Qayyim Syadul Ma'ad ya <clears throat> hadis yang menyebutkan bahwa Nabi meminjam dari Sofan bin Umayyah ini senjata demikian juga baju besi yang waktu itu dia masuk apa masih dalam keadaan musyrik ya itu <clears throat> ya Abu Umayyah arina silahat wahai Abu Umayyah ya pinjamkan untuk kami senjatamu kemudian disebutkan Nabi pun meminjam dari orang ini <clears throat> kemudian disebutkan Ya sudah Nabi meminjam dari orang muslim ini baju besi demikian juga senjata dan sebagainya Ada yang pun berangkat menuju Hunain Wa mar Rasulullah SAW bimasirhi dalik Maka Nabi meliwat, melewati di perjalanan beliau itu Ala sajarah yu'adimuhal musyrikun Ya ini yang berkaitan dengan apa? Kitab Tauhid demikian juga Rasulullah SAW demikian juga ini Rukuaidul Arba' Nabi melewati pohon yang orang musyrik mengagungkannya. Yukon had. Datu Anwat dijuluki dengan Datu Anwat. Kenapa? Datu itu artinya memiliki, Anwat itu gantungan. Dulu mereka orang musyrik ya. Kalau di melewati pohon tersebut, mereka meletakkan senjata-senjata mereka di gantungan di situ, maka dikatakan Datu anwat, gantungan-gantungan. Untuk dimintai berkah supaya sakti dan sebagainya. Ini ini kelakuan orang-orang musyrik. Kaum muslim sekarang juga melakukan itu. Ya, ada yang lewat c jin, lewat dukun dan itu supaya senjatanya sakti dan ini dan itu. Ya itu perbuatan orang musyrik. Fakallah batu juhal juhalil Arab, maka berkata sebagian orang-orang bodoh Arab, di tempat tepat benar badik ya, orang baru masuk Islam tidak tahu tentang hal ini bahwa ini adalah perbuatan kesyirikan. Ya, Nabi mengingkari. Ya, demikian. <clears throat> Ijalana zatanwat, wahai Rasulullah jadikan untuk kami Datu anwat, tempat untuk menggantungkan senjata-senjata kami, kama datu anwat, sebagaimana mereka mempunyai datu anwat. Ini buatan untuk kami pohon-pohon seperti ini juga. Ya, petilasan-petilasan ya, atau apa spesial mereka itu. Supaya senjatanya itu ampuh, sakti ini dan itu, kebal. Lingkarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka baru masuk Islam. Maka maka beliau mengatakan kultum. Kalian mengatakan demikian, Buatlah nafsi biadih, demi yang di diriku, jiwaku di tangannya. Kama qala qaum Musa sebagaimana ucapan kaumnya Musa, Allah sebutkan di Al-Qur'an itu, "Ij'alana ilahan kamalum alia. Jadikan untuk kami sembahan sebagaimana mereka mempunyai sembahan patung. Latar kabun dan sunana mangkana qablakum. Sungguh kalian akan melakukan perbuatan-perbuatan sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Nabi mengingkari yang tersebut perbuatan syirik. Hadisnya sohail ya, Hasan. Semua nahadha Rasulullah SAW bahwa fa Hunainan. Kemudian Nabi pun berangkat. Dan sampai di Hunain. Bawa wadin hadur itu adalah suatu lembah yang dia itu adalah landai. Min audiyati Tihamah dari lembah-lembahnya Tihamah, daerah Tihamah. Waqad kamanat lahum hawasin fi. Lembah ini menyembunyikan hawasin dalamnya. Aman, seperti benteng. Wadhalika fi imayati subuh. Nabi masuk di Hunain di Amayah. Amayah disebutkan ya yaitu Gobas aidan wa dhulamu subuh qabla aydabayan. Ini gelapnya waktu subuh sebelum tampak. Nabi masuk di waktu tersebut. Gelapnya waktu subuh. Ya. Siap menyerang. Ketika mau menyerang biasanya waktu-waktu seperti itu. Di sholat subuh dia biasanya sendiri-sendiri. Ya, menyerang dengan tersebut. Fahamalu alal muslimin hamlatan rajulan wahid. Hamalu ternyata orang-orang Hunain ini yang ahli memanah ini langsung membidikkan kepada kaum muslimin hamlatan rajulan wahid. Serangan seperti satu orang, langsung menyerang dengan apa anak panah. Langsung diberondong, ya diserang dengan apa anak panah itu. Direntet yang istilah sekarang ini. Wamal muslimun la yalwi ahadun alahad. Maka berpaling kaum muslimin, banyak yang berpaling dan banyak juga masih kokoh. Ya. Tidak apa? Menoleh seseorang kepada seorang yang lain langsung, tidak tidak menoleh seseorang dari seorang yang lain. Langsung mundur semua karena mendapati apa? Mendapati serangan seperti itu. Padahal kalau Ta'ala maka itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala wa yamahunain dari dah disebutkan dan hari Hunain idzabatkum kasratukum ketika kalian merasa bangga dengan banyak kalian, falam tuhni ankum syai'a tidak bermanfaat atas kalian hal itu sedikit pun. Wa Ali alaikumul ardu bimarhumat dan sempit atas kalian bumi dengan luasnya bumi. Bumi itu luas tapi terasa sempit, diserang seperti itu. Tsumma walitu mudbirin kemudian kalian berpaling dalam keadaan mundur. Padahal ana badum qol. demikian itu sebagian mereka mengatakan lan nuglah al mingkilatin. Itu orang-orang yang baru masuk Islam mengatakan ketika berangkat, kita tidak akan dikalahkan pada hari ini karena sedikitnya. Ini banyak kita ini. Karena merasa bangga dengan banyak. Wasabata Rasulullah. Dan Rasulullah ketika saran itu beliau kokoh, tetap diam. Walam yafir beliau tidak lari. Wa ma'hu mina sahabat bersama dengan beliau ini dari para sahabat. Eh, sahabat dulu, kita jangan teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.